نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصفه به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن di halaman 54 wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi dan kita tidak akan menghilangkan sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bisana'atin sunni'at karena adanya kejelekan yang dibuat-buat oleh kelompok-kelompok yang sesat. Wala nata'addal Qur'an wal hadis dan kita tidak akan melampaui batas dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan apa yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala alam kaifa kunhu dzalika illa bi tasdiqir rasul wa tathbiti Al-Qur'an dan kita tidak akan mengetahui tentang bagaimananya sifat tersebut kecuali dengan membenarkan apa yang datang dari Rasulullah dan apa yang dikuatkan oleh Al-Qur'an, apa yang ditegaskan oleh Al-Qur'an. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah rahimallahu taala di dalam kitabnya Lum'atu al-I'tiqad. Kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala beliau memberikan penjelasan wa nahnu nusbitu ma wasafa Allah bihi nafsahu walau shanna'a alaina al-mu'attilatu dan kita akan senantiasa menetapkan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya walaupun orang-orang mu'attilah mereka mencela kita Waqalu di antara perkataan mereka kepada kita antum musyabbiha kalian adalah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya wa antum mujassima kalian adalah orang-orang yang menjadikan Allah memiliki jasad wa antum hasabiyah kalian adalah orang-orang yang pinggiran orang-orang yang tidak mengetahui dalamnya apa yang ada dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ila akhir ma yaqulun ya dan perkataan-perkataan yang lain yang mereka ucapkan mereka tujukan kepada ahlu sunnah wal jamaah kepada ya orang-orang sunnah fa ahlu ad-dhalal yasifun ahla tauhid wal isbat yasifunahum bi annahum mujassimah maka kelompok-kelompok sesat ini mereka menyifati ahlu tauhid dan juga ahlu al-isbat mereka mensifatinya dengan bahwa mereka adalah mujassimah. Tatkala mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata, ya, Allah memiliki wajah, maka mereka menuduh ahlu sunnah wal jamaah sebagai mujassimah sebagai orang-orang yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki jisim memiliki jasad Wa bi annahum musyabbiha. Mereka juga menyifati bahwa ahlu sunnah adalah musyabbiha. Mereka adalah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ila akhir ma yaqulun. <clears throat> Fa nahnu la na'ba bi hadhihi al Maka sungguh kita tidak akan merasa capek dengan perkataan-perkataan mereka, merasa kesal dengan perkataan-perkataan mereka. Madumna mutamassikina bi kitabillah wa sunnati rasulih selama kita berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala yudhiruna an yakulu fina ma qalu min al-alqab maka sungguh tidak memberikan mudarat kepada kita fala yadhurruna perkataan mereka apa yang ditujukan kepada ahlu sunnah dengan lakop-lakop dengan julukan-julukan yang bermacam-macam li'annana nuridu irda'a rabbina fala nuridu irda al-khalqi karena kita menginginkan ridhonya Allah dan kita tidak ingin mengambil ridhonya makhluk ridhonya manusia Khwani wa akhwati fillah azani Allah wa yakub inilah sebutan-sebutan lakop-lakop yang ditujukan kepada ahlu sunnah wal jamaah ketika sedang membahas asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam perkara-perkara yang lain di luar pembahasan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka memberikan julukan-julukan yang jelek ya memberikan lakop-lakop yang jelek kepada ahlu sunnah wal jamaah maka sungguh ini jawabannya sama sebagaimana jawaban Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah taala bahwa kita tidak merasa ya kemudian uh, capek untuk menanggapi mereka ya merasa kesal merasa marah dengan apa yang mereka ucapkan selama kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Al-Qur'an dan sunnah Hada yu'akidu masa sabaqa minal asma Annal asma wa sifat tauqifiyah Bahwa ini menegaskan Perkataan Ibn Qudamah Walan ta'adda al-Quran wal hadis Kita tidak akan melampaui batas Dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Maka ini menegaskan apa yang Disebutkan sebelumnya bahwa asma dan sifat adalah tauqifiyah Bahwa nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah tauqifiyah Artinya kita harus berhenti sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika kullu ilmi al-ghaib wa umuri al-akhirah wa umuri al-qabr kulliha kulluha min ilmi al-ghaib la natadakhal illa hasba ad-dalil wa la nata'adda al-adillah. Demikian juga semua ilmu ghaib perkara-perkara akhirat, perkara-perkara kubur. Semua perkara ini adalah perkara ghaib yang kita tidak boleh masuk. Ya, natadakhal kita mencoba untuk memasukinya Ilah sebab dalil kecuali sesuai dengan dalil yang ada Quran dan sunnah yang menjelaskan perkara tersebut. Wala nata'addal adillah dan kita tidak akan melebihi daripada dalil-dalil yang ada, tidak akan melampaui batas dari dalil-dalil yang ada. ولا نعلم كيف كل ذلك إلا بتصديق الرسول وتخفيض القرآن لا نعرف الكيفية kita tidak mengetahui tentang kaifiyah tentang bagaimananya sifat tersebut Nahnu na'riful makna Kita mengetahui makna dari sifat-sifat tersebut Allah memiliki tangan, kita tahu maknanya Allah memiliki wajah, kita tahu maknanya tetapi kaifiyah tentang bagaimananya maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena termasuk perkara ghaib. Wa nusbituhu kita menetapkan sifat-sifat tersebut. Kita mengetahui maknanya dan kita menetapkan sifat-sifat tersebut. Lakin la na'rifu kaifiyatal asma' was sifat. Akan tapi kita tidak mengetahui tentang bagaimananya nama dan sifat-sifat tersebut, hakikat daripada nama dan sifat-sifat tersebut. Walidalika lamma qala rajulun lil Imam Malik taala maka terjadilah apa yang terjadi antara seorang bersama dengan Imam Malik rahimallahu taala tatkala orang tersebut mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kaifa istawa bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas syaris maka orang tersebut bertanya kepada Imam Malik kaifastawa bagaimana Allah bersemayam kaifiyah istiwa ya menanyakan kaifiyatu al-istiwa bagaimana bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala Bagaimana Imam Malik rahimallahu taala menjawab pertanyaan ini? Yas'aluhu 'anil kaifiyah. Fa'atraqal Imam Malik. Ya, sungguh orang ini bertanya tentang kaifiyah ya istiwa Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ini mengagetkan Imam Malik. Tsumma rafa'a ra'sahu. Ya, atau bermakna uh, e, taqta'ah ya, merendahkan. Beliau kemudian menundukkan uh, kepalanya, menundukkan mukanya. Suma arfa rasahu. Kemudian setelahnya beliau mengangkat kepalanya setelah beberapa waktu ya terdiam mendengarkan pertanyaan tersebut maka kemudian beliau mengangkat kepalanya waqad allathu ar-rahdha ya ar yaitu al-arab dan ternyata beliau sudah ya berkeringat ketika mendengar ucapan tersebut hayaan minallahi taala karena begitu malunya Imam Malik mendengar pertanyaan tersebut, begitu malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa malu? Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'ala arsistawa. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah bersemayam di atas aras dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan bagaimana bersemayamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan bagaimana bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat tidak ada satupun mereka yang bertanya kepada Rasulullah SAW Alaihi Wasallam tentang bagaimana bersemayamnya Allah Subhanahu Wa ya karena mereka tahu ini adalah berita gaib sebagian kecil dari berita gaib hakikatnya bagaimana maka dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala tetapi ternyata orang ini bertanya sesuatu yang tidak Allah kabarkan yang tidak Allah wahyukan kepada rasulnya maka begitu malunya Imam Imam Malik ya adab kepada Allah Subhanahu wa taala begitu malunya pada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian beliau berkeringat ya ketika mendengar pertanyaan tersebut Fakola, maka kemudian beliau jawab dengan jawaban yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faqala al umaklum bersemayam itu perkara yang jelas. Ya. Bersemayam itu perkara yang maklum, perkara yang jelas. Seorang yang berada di atas singgah itu perkara yang jelas. Wal kaifu majhul tentang kaifiyahnya, tentang bagaimana bersemayam, bagaimana duduk di atas singgasana, maka sungguh itu perkara yang majhul. Ya, bersemayamnya Allah di atas ars maka sungguh itu adalah perkara yang majhul yang Allah tidak mengabarkan. Wal imanu bihi wajib, sedangkan iman kepada istiwa Allah di atas ars adalah perkara yang perkara yang wajib. Soal anhu bid'ah, menanyakan tentang bagaimananya Sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala adalah perkara bid'ah. Wala wama araka illa rajulu su'in dan aku tidak melihat kamu kecuali orang yang jelek, orang yang tidak baik. Thumma umi bihi fa ukhrija minal majlis. Kemudian Imam Ahmad, Imam Malik memerintahkan ya sehingga kemudian orang tersebut dikeluarkan dari majlis Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Karena tidak ada agama yang keluar dari apa yang Allah wahyukan kepada Rasulullah. Tidak ada agama yang keluar dari Quran dan Sunnah. Sedangkan perkara-perkara seperti ini menanyakan hakikat dan bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak disebutkan di dalam Al Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Islam sudah sempurna. Tatkala Allah menyebutkan al yawma akmaltu lakum dinakum, maka sungguh Islam telah sempurna. Tidak ada syariat pun yang tersisa untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, maka sungguh Islam telah sempurna. Seluruh amanah telah disampaikan kepada umat dan tidak ada yang tersisa. Sehingga kalau ada perkara yang baru yang datang setelahnya, seakan-akan ia menjadikan perkara tersebut adalah penyempurna daripada agama sebagai perkara yang baru dalam agama, perkara yang dianggap mungkin satu pemikiran yang cerdas dalam agama, maka sungguh itu adalah keluar dari agama. Sungguh itu adalah perkara yang bid'ah. Oleh karenanya Imam Malik mengeluarkan ya orang ini dari dari majelisnya karena sungguh tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya ya bermanhas dengan satu manhaj yang tidak pernah ada pada Rasulullah dan para sahabatnya. Fanahnu nusaddiqu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa in lam na'lam kaifiyata dzalika Sungguh kita membenarkan Rasulullah Alaihi Wasallam, walaupun kita tidak mengetahui hakikat bagaimana sifat tersebut. Nusaddiq oleh annahu Rasulullah muballighun anillah subhanahu wa ta'ala. Kita membenarkan karena beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah mubalik, beliaulah yang menyampaikan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Falladhi la yusabbiqu rasul fi hadhihi al-umur wa hiya a'zamul umur wa hiya al-asma' was sifat li'annaha min al-aqidah bal hiya sulbul aqidah. Maka orang-orang yang tidak membenarkan Rasulullah SAW dalam perkara-perkara seperti ini, asma dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, padahal ini termasuk dari perkara yang paling agung, maka yaitu perkara asma dan sifat, dan ini juga termasuk perkara akidah. Ya, bahkan tidak hanya sekedar masalah akidah, tetapi ini adalah sulbul akidah, adalah perkara yang paling pokok di dalam pembahasan akidah. وهي الأسماء والصفات يا فالذي لا يصدق الرسول فيها لا يكون مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون مؤمنا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم maka orang-orang yang tidak membenarkan Rasulullah dalam perkara-perkara seperti ini dalam berita-berita asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala maka sungguh orang tersebut bukanlah orang yang taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukanlah dia adalah orang yang beriman bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nahnu nattabi' ar-rasul nattabi' al-Qur'an. Sungguh kita mengikuti Rasulullah dan kita mengikuti Al-Qur'an. Fama asbatahu al-Qur'an asbatnahu. Apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an kita pun menetapkannya. Wa ma asbatahu rasulu asbatnahu apa yang ditetapkan oleh Rasulullah kita pun menetapkan ya perkara tersebut. Wa ma nafahu quran aw nafahu rasul nafainahu wa la nata'adda al wa sunnah fi nafi wal isbat. Apa yang ditolak oleh Al-Qur'an dan ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita pun menolak perkara tersebut dan kita tidak akan melampaui batas dari Al-Qur'an dan sunnah di dalam penafian maupun penetapan. Hadhihi tariqatu as-salafus salih. Inilah jalan as-salafus salih. Dan itulah hakikat daripada fungsi Al-Quran dan Sunnah Yaitu membatasi perkara-perkara dalam agama kita Mana yang bagian agama, mana yang bukan Mana perkara akhirat dan mana perkara dunia Itulah datangnya Al-Quran menjelaskan perkara-perkara tersebut Qala Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris asy shafii radhiyallahu anhu berkata alimah Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy shafii rahimahullahu taala semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhai beliau ya seperti ucapan ini ikhwan radhiyallahu anhu rahimahullahu taala ya hafizahullah taala adalah ucapan-ucapan yang terbiasa diucapkan oleh para ulama yang masing-masing secara pemahaman ya secara kebiasaan dipakai untuk ya uh, mereka tertentu ya sebagian tertentu bagian-bagian atau para ulama tertentu seperti radhiyallahu anhum adalah untuk para untuk para sahabat walaupun secara makna boleh untuk siapapun ya rahimahullahu taala adalah untuk para ulama setelah para sahabat sampai ulama setelahnya sampai ulama di zaman kita yang sudah yang sudah meninggal maka kita ucapkan rahimahullahu taala atau rahimahumullahu taala ya sedangkan mereka yang masih hidup diucapkan ya hafizahullahu taala hafizahumullahu taala walaupun makna rahimah semoga Allah merahmati hafizah semoga Allah menjaga bisa dipakai untuk semuanya tetapi ya pemakaian tersebut ya dikhususkan eh, uh, dalam atau dikhususkan oleh sebagian para ulama dalam penggunaannya sehingga ini termasuk daripada ada kebiasaan yang ada di kalangan para ulama oleh karena kita lihat di sini Imam Syafi'i kemudian kemarin Imam Ahmad bin Hanbal itu disebutnya radhiyallahu anhu secara makna benar walaupun secara umum pemakaian bahwa itu digunakan untuk para digunakan untuk para sahabat ya radhiyallahu anhum ajma'in Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala siapa beliau wa ba'da an intaha kalamu al-Imam Ahmad rahimahullahu taala yantaqilu uh, yanqulu al-an an al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i setelah Al-Imam Ibn Qudamah selesai menyebutkan perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal maka kemudian beliau melanjutkan perkataan yang kedua yaitu perkataan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala Sumbiya Syafi'i nisbatan ila jaddihi Syafi' dinamakan Syafi'i karena Syafi' itu adalah ya kakek beliau Syafi' adalah nama kakek beliau maka dinisbatkan kepada kakeknya sedangkan namanya adalah Muhammad bin Idris Nama beliau adalah Muhammad, bapaknya adalah Idris, Syafi'i adalah nisbat kepada kepada kakeknya. Akhwani fillah azani Allah wa iyyakum ini yang disebutkan oleh para ulama di antaranya Syekh Bakar Abu Zaid ya Syekh Bakar Abu Zaid dalam kutayib kecil Tasmiyatul Maulud beliau menyebutkan di antara nama-nama yang makruh adalah nama-nama murakkab ya nama yang makro beliau sebutkan nama yang haram ya nama yang makro nama yang uh, paling utama mana, nama yang dianjurkan nama yang sesungguhnya, beliau jelaskan semuanya kaidah kaidahnya beliau sebutkan kemudian diantaranya adalah menyebutkan ini nama-nama yang makro Di antara nama yang makro adalah nama yang murakab nama yang lebih dari satu ya karena uh, para nabi demikian juga <clears throat> Rasulullah dan para sahabat dan para salafus saleh nama mereka hanya satu saja Ya nama mereka hanya satu, nama yang kedua adalah nama bapaknya, nama yang ketiga adalah nama kakeknya. Baru kemudian ya kalau mau dinisbatkan dinisbatkan kepada kabilahnya, nisbah kepada kakeknya dan seterusnya. Ya sehingga nama adalah berapa? Satu. Maka lebih dari itu adalah sesuatu yang baru yang datang dari ya non muslim, datang dari luar, datang dari luar Islam sehingga nama mereka ada sampai tiga, ada enam, lima dan seterusnya. Maka dia sebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimallahu taala dalam Tasmatul Maulud atau bisa rujuk di sana termasuk nama yang makruh. Maka kita dapatkan para ulama semua seperti itu. Ya namanya satu, nama kedua adalah nama siapa? Bapaknya, nama seterusnya adalah kakek-kakeknya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sumiya Syafi'i nisbah ila jaddihi Syafi' wal Imam Syafi'i min Bani Al-Muttalib. <clears throat> Imam Syafi'i termasuk keturunan dari Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Ya, Abdul uh, Muttalib bin Abdi Manaf itu kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, turunan dari Al-Muttalib bin Abdi Manaf. huwa Muttalibi, maka Imam Syafi'i beliau adalah Muttalibi. Min al Bait, beliau termasuk Ahlul Bait. Ya, Ahlul Bait kalau di kita istilahnya habaib ya, habib, habaib yaitu keturunan Nabi, ya keturunan Rasulullah SAW atau dari keluarga Nabi SAW. Imam Syafi'i beliau adalah ya salah satu dari dari keturunan uh, keluarga Nabi SAW yang mana diantara syariatnya diharamkan untuk mereka memakan ya harta sedekah fahuwa min ahli bait rahimahullahu taala walidzalika yulaqibunahu bi'alimi Quraisy maka para ulama menyebut lakab untuk Imam Syafi'i beliau adalah alimnya uh, suku Quraisy ya alimnya keturunan keturunan Quraisy hadzal imam al-azim lahu mauqifun azim fi difa' an sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam warrat ala ahli zaik wad dalal dan inilah beliau Al-Imam Asy-Syafi'i seorang imam yang agung yang memiliki satu sikap yang mauqif, satu sikap yang agung di dalam membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ya membantah ahlu zaid wa dhalal dalam membantah orang-orang yang uh, tersesat dan menyimpang dari jalan yang benar. Inilah imam kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Oleh karenanya ketika kita membaca biografi beliau ya lebih detail lagi bagaimana tentang pembelaan beliau terhadap sunnah bagaimana bantahan-bantahan beliau terhadap ahlul bid'ah kepada ahlul dhalal yang kita akan dapati mungkin berbeda dengan bayangan kita selama ini. Al-Imam Syafi'i di mana para pengikutnya ya apalagi orang-orang sekarang yang menisbatkan dirinya kepada pemahaman Syafi'i, kepada fikih Syafi'i yang begitu banyak tercampur dan banyak menyimpang dari Islam ternyata Al-Imam Syafi'i tidak tidak demikian. Amantu billahi wa bima jaa'a an anillahi ala muradillah Inilah perkataan Imam Asy-Syafi'i, amantu billah, aku beriman kepada Allah wa bima jaa'a 'anillah dan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ala muradillah. Yang ketiga, memahami apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan pemahaman sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa perkataan yang sangat agung ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ya, sangat ringkas tetapi ya menjadi satu kaidah yang besar dalam ahlus sunnah wal jamaah di mana seorang memahami apa yang ya seorang yang beriman kepada Allah tentunya akan beriman dengan semua yang datang dari Allah dan demikian juga memahami apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah maksudkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan di sini mungkin banyaknya kelompok-kelompok yang sesat kelompok-kelompok yang menyimpang dari kebenaran karena perkara ini. Mereka merasa beriman kepada Allah, mereka merasa beriman dengan apa yang datang dari Allah. Mereka sudah sampai di sini saja. Tidak sampai pada perkara yang ketiga. Ya, sehingga mereka mengatakan ya bahwa pegangan kami adalah Al-Quran dan Sunnah landasan kami adalah Al-Quran dan Sunnah bahkan semua kelompok demikian mengatakan Al-Quran dan Sunnah jarang sekali yang mereka mengatakan ya kami adalah Al-Quran kami mengingkari Sunnah orang-orang mengingkari Sunnah orang-orang yang mengingkari Sunnah ini jarang sekali kebanyakan mereka mengatakan bahwa kami ya berpegang teguh dengan apa Al-Quran dan Sunnah tetapi ya tidak mengambil perkara yang berikutnya kewajiban untuk memahami Al-Quran dan Sunnah ya apa yang datang dari Allah yaitu Al-Qur'an dan Sunnah memahaminya dengan apa yang dimaksudkan apa yang diinginkan oleh Allah dan dan Rasulnya wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'a an Rasulillah ala muradi Rasulillah ya demikian juga aku beriman kepada Rasulullah ini termasuk dari rukun iman ya rukun iman yang enam iman kepada Allah iman kepada kitab-kitab Allah iman kepada malaikat-malaikat Allah ya kemudian iman kepada rasul-rasul Allah kemudian apa lagi iman kepada hari akhir dan yang terakhir iman kepada qadar khairihi wa syarrihi ya maka di antaranya iman kepada rasul ya semua nabi dan rasul di antaranya nabi yang terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amantu bi rasulillah dan aku beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah, beriman kepada Rasulullah untuk ditaati, untuk diikuti dan apa yang dibawa oleh Rasulullah pun kita beriman. Dan yang ketiga, ini yang kemudian menjadikan banyak kelompok yang kemudian sesat dari jalan yang benar, menyimpang dari jalan yang benar. Ala muradi Rasulillah, memahami hadis Nabi adalah sesuai dengan Ya, apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pernahkah Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya tentang kaifiyah, sifat dan nama Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah satu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana bersemayamnya Allah, bagaimana turunnya Allah ke langit dunia? Tidak pernah ada. Ya, maka perkara tersebut jelas adalah suatu yang keluar dari apa yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Amantu billahi wa bima jaa'a 'anillahi alladzi la yu'min bima jaa'a 'anillahi la yu'min billahi subhanahu karena orang yang tidak beriman dengan apa yang datang dari Allah, maka sungguh dia bukan orang yang beriman. Artinya termasuk kewajiban seseorang untuk beriman kepada Allah. Di antara bentuk iman kepada Allah, iman dengan apa yang datang dari Allah. Alam muradillah, eh alam aradahullahu jalla wa ala. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari ya sesuatu tersebut, dari perkataan tersebut, dari firman Allah tersebut wala natadakhal fi syai'in min indina dan kita tidak akan ya memasuki perkara tersebut sesuatu yang datang dari kita dan bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nufassiru tafsiran min indina. Kita tidak akan menafsirkan perkara tersebut dengan tafsir yang datang dari kita, bukan tafsir yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Karena Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain, ayat ditafsirkan dengan ya hadis, hadis ditafsirkan dengan hadis yang lain, bahkan terkadang hadis itu dijelaskan melalui Al-Quran. Demikian ya manhaj yang benar. Tetapi satupun tidak ada bahwa tafsir tersebut datang murni dari kita, datang dari ya keluar dari apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa inna ma natawaqqafu ala ma 'anillahi subhanahu wa ta'ala ala muradillah akan tetapi kita tawakuf, kita berhenti dengan apa yang datang dari Allah ya sesuai dengan apa yang Allah inginkan fanaqulu samallahu jalla wa ala nafsahu bi asma maka kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan nama-nama yang banyak sekali walillahil asmaul husna Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah nama-nama yang mulia dan Allah menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut wa wasafa nafsahu bisifat dan Allah Subhanahu wa taala juga menyifati dirinya dengan sifat-sifat. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa Allah menyebutkan dirinya dengan sifat-sifat. nunuk nu'min biha ala muradihi Subhanahu wa taala. Maka kita beriman dengan semua sifat-sifat yang Allah sebutkan tersebut ya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari sifat-sifat yang Allah sebutkan itu. La nu'awwiluha wa la nuharrifuha amma ja'at. Kita tidak akan mentakwil, tidak akan mentahrif. Ya, kita tidak akan menyelewengkannya, kita tidak akan merubahnya amma ja'at dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. wal-basar wal-hayat wal qudrah wal kalam wal irada wa sairi as sifat ya maka sungguh kita menetapkan di antara sifat-sifat Allah adalah melihat, mendengar, ya hidup, mampu, kemudian berbicara, iradah, keinginan dan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala li'annahu huwal ladzi samma wa wasafa nafsahu biha karena Allah Subhanahu wa taala Allah lah ya Allah lah yang menyebutkan nama-nama tersebut dan menjelaskan sifat-sifat tersebut kadzalika ba'da al-iman billahi wa bima Jaa anillahi ala muradillah wa nu'min bi rasulillah wa bima Jaa an rasulillah min al hadis sahihah ala muradi rasulillah la nufassiruha bi syai'in yukhalifu murad ar-rasuli min tawilat wa tahrifat al-batilah ya oleh karenanya tatkala kita menetapkan ya apa yang datang dari Allah dan kita memahaminya sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan sesuai dengan apa yang Rasulullah inginkan dari hadis-hadis yang sahih tersebut tanpa takwil tahrif yang batil ya tanpa mentakwilkan mentahrifkan dengan takwil dan tahrif yang batil bal nuthbituha ala muradi Rasulillah bahkan kita menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut sesuai dengan apa yang Rasulullah inginkan hada huwa makna syahadatu makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah Inilah maksud daripada syahadatain Syahadat anna Muhammadan Rasulullah Bahwa Muhammad adalah Rasulullah Ta'atuhu Maksudnya adalah syahadat anna Muhammadan Rasulullah Apa maksud daripada Eh, syahada anna dan Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar mentaati Rasulullah atas semua perintahnya wa tasdiquhu fima akhbar selalu membenarkan semua berita yang datang dari Rasulullah Ustanabu manaha anhu wa zajar dan meninggalkan apa yang dilarang dan dicela oleh Rasulullah wa an la yu'bada wa an la yu'badallahu illa bima syara'a dan tidak akan beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia yashhadu anna Muhammadan Rasulullah lakin la yusaddiquhu fima akhbara kadhibun fi syahadatihi. Oleh karenanya seorang yang bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah mengucapkan Muhammadun Rasulullah akan tetapi tidak membenarkan semua berita yang datang dari Rasulullah maka orang tersebut kadzib orang tersebut berdusta dengan apa yang dia persaksikan ya maka sungguh dia berdusta atas kesaksiannya mutaham mutahim mutahamun atau oh, mutahimun lir rasul maka dia telah ya mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a'dhamu ma jaa'a bihi al asma'u al asma'a sifat dan perkara yang paling besar yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah perkara asma dan sifat. Ja'a Shallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendatangkan ya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam banyak hadisnya tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala samallahu bi asma wa wasafahu bi sifat ya dengan nama dan sifat yang banyak sebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nahnu nu'min biha wa nusaddiquhu fi dzalika wa la naruddu alaihi sallallahu alaihi wasallam kita beriman kita membenarkan dan kita tidak menolak sedikit pun apa yang dibawa oleh Rasulullah aw nuharrifu ma jaa bihi ma jaa anhu bi ta'wilatil batila tashkikat wa Eh, tazjifat allati dhalla biha aktsarul khalqi dan kita tidak akan ya menyelewengkan dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan takwil ya dengan mentakwilkan takwil-takwil yang batil wa dengan keraguan-keraguan ya dengan menghembuskan keraguan-keraguan di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala watazzifa dengan kebohongan-kebohongan ya yang ditujukan kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala Allah tadalla biha aktsarul khalqi di mana kebanyakan manusia tersesat dalam perkara tersebut wa kalamu kalamu al-imam Ahmad wa kalam Syafi'i huwa al-manhaju alladhi tasiru alaihi ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maka kesimpulannya bahwa perkataan Imam Ahmad, demikian juga perkataan Imam Syafi'i, keduanya adalah manhaj, keduanya adalah metode jalan hidup yang diambil tasiru alaihi yang diambil oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah, terlebih lagi dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hada dia perkataan al-Imam Ibn Qudamah di halaman 57 wa ala hada daraja as-salafu wa immatu al-khalafi radhiyallahu anhum dengan manhaj al-Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i para salafus saleh dan para imam ya yang datang setelah mereka radhiyallahu anhum rahimahumullahu taala daraja as-salaf ya mereka berjalan di atas manhaj tersebut mereka berpegang teguh di atas manhaj tersebut على هذا الكلام وهو الإيمان بما Ya sesuai dengan perkataan ini bahwa kewajiban kita adalah beriman dengan apa yang datang dari Allah sesuai dengan maksud Allah. Ya beriman kepada Rasulullah sesuai dengan apa yang Rasulullah inginkan. Darja alaihi salam mereka mengambil ya jalan hidup ya para salafus saleh mengambil jalan tersebut wahum sadru hadhil ummah min as-sahabah wa tabi'in wa atba'u tabi'in ya siapa mereka as-salafus saleh mereka adalah al-qurun al-mufaddalah ya mereka lah para sahabat para tabi'in dan atba'u tabi'in al-qurun al-mufaddalah tiga generasi yang diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipuji yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum lam yatawaqqaf ahadun minhum fi hada ya tidak ada seorang pun yang kemudian menyelisihi manhaj ini satu orang pun dari tiga generasi yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tiga generasi yang terbaik tidak ada satu pun dari mereka yang menyelisihi manhaj ini tidak ada satupun mereka yang keluar dari manhaj ini يقرؤون al-Qur'an الأحاديث ولم al على شيء من هذا ala min Mereka membaca Al-Qur'an, mereka menghafal Al-Qur'an, mereka meriwayatkan hadis-hadis, tetapi mereka lam yata'arradu ala syai'in min hada. Mereka tidak pernah mempertentangkan perkara ini. Mereka bahkan menanyakan saja mereka tidak pernah ya terkait dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala tentang kaifiahnya tentang bagaimananya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Madat ala hadza al-qurunul mufaddalah. Ya, tiga generasi yang diutamakan tersebut mereka berjalan di atas manhaj ini. Ma'taradu ala hadhil ayat wa ala hadhil ahadith. Mereka tidak pernah menentang ayat dan hadis-hadis tersebut. Inna ma hadatsal i'tiradu ba'da intidha'il qurunil mufaddalah. Kapan kemudian terjadi penyimpangan dalam asma dan sifat? Kapan terjadinya mereka mulai mentakwilkan, mentahrif, mulai mereka mempertanyakan kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu setelah habisnya tiga generasi utama tersebut hina maja'a ulamaul kalam ya tatkala datangnya ulama kalam wal falsafah ya ulama falsafah orang-orang yang ya ahli kalam dan ahli filsafat Fa'adkhalu fid din ma laysa minhu. Mereka mulai memasukkan di dalam agama Islam ini perkara-perkara yang bukan dari Islam. Wa hakamul qawaid al-mantiqiyah wal barahin al-aqliyah maka mereka mulai berhukum dengan hukum-hukum kaidah-kaidah mantik mereka dan juga petunjuk-petunjuk akal mereka ya kama yusamuna sebagaimana yang di uh, sebutkan oleh mereka yang mereka sebutkan dengan nama-nama sebagai kaidah mantekiyah, burhan akli ya sebagaimana yang mereka sebutkan. Hakamuha fi kitabillah wa sunnati Rasulillah. Mereka menghukumi Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan kaidah-kaidah mantek mereka ya, sesuai dengan petunjuk-petunjuk akal mereka. Sehingga Al-Quran dan Sunnah harus ya tunduk kepada akal-akal mereka, tunduk tunduk kepada filsafat-filsafat mereka wa imatul khalaf maja'a ba'da salaf para imam khalaf yaitu mereka yang datang setelah tiga generasi yang diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesainya generasi atba'ut tabi'in sahabat adalah mereka yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan iman itu sahabat. Sedangkan tabiin adalah seorang yang berjumpa dengan sahabat ya yang pernah berjumpa dengan sahabat dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman maka itu adalah seorang seorang tabi'in ya seorang tabi'ut tabi'in adalah seorang yang pernah berjumpa dengan ya salah satu daripada tabi'in dalam keadaan beriman dan mati pun dalam keadaan beriman ya maka itu atba atba tabi'in ya mereka lah sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in Ketika ini selesai maka generasi setelahnya disebut dengan para khalaf. Orang-orang yang datang setelahnya. Ya khalaf itu yang datang setelahnya. Yaitu mereka para ulama yang datang setelah uh, tiga generasi yang diutamakan. Man ja'a as salaf miman sarah 'ala nahjihim fa'innahum 'ala hadal manhaj. Yaitu para ulama khalaf, para ulama yang datang setelah mereka. Ya, mereka pun berjalan di atas manhaj ini ya mereka berjalan di atas madhab ini di atas eh, pemahaman ini salaku hadal madhab mereka berjalan di atas madhab ini kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi akan senantiasa ada sekelompok ya dari umatku yang tegak di atas kebenaran zahirin mereka nampak mereka tegak mereka menampakkan kebenaran tersebut di hadapan manusia la yadurruhum man khadalahum tidak bermudarat orang-orang yang merendahkan mereka waman wala man khalaqahum tidak juga bermudarat pada mereka orang-orang yang menyelisihi mereka hatta ya'ti amrullah taala sampai datangnya hari kiamat fayakun hunaka min al-khalaf man yaqtadi bis maka dari sini dari hadis tersebut ada di antara orang khalaf, orang-orang yang datang setelah salaf yang mana mereka mengikuti manhajnya salaf dan itu akan senantiasa ada pada umat ini hingga datangnya hari kiamat. Wa yasiru al manhajihim ila taquma Mereka tegak di atas manhaj ini sampai datangnya hari kiamat. la takhlu al ardu walillahil hamdu minhum sehingga tidak ada satu tempat pun di muka bumi kecuali mereka ada di atasnya. Mereka nampak dengan kebenaran tersebut li'annahum yakumuna binashri hadzin karena mereka adalah orang-orang yang menegakkan agama ini, yang mendakwahkan, menyampaikan agama ini, menyampaikan kebenaran ini, apa yang ada pada nabi dan tiga generasi yang diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuballighuna hadzal din ba'da salafis saleh. Mereka menyampaikan agama ini setelah selesainya masa salafus saleh fahum hujjatullahi ala khalqihi. Mereka ahlu sunnah wal jamaah, para ulama khalaf yang tegak di atas manhaj para salaf, mereka adalah hujjatullah. Mereka adalah hujjah Allah atas makhluknya. Hada min hikmatillah subhanahu wa ta'ala annahu yuqimu li hadhihi al-aqidah wa li hadzal manhaj as-salafi. Dan inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menegakkan akidah ini. Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya menegakkan akidah ini, menampakkan akidah ini. Wa lihadzal manhaj as-salafi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menampakkan pada umat manhaj ya orang-orang salaf yang selalu dipegang oleh para pengikutnya. Mereka adalah para ya ahlus sunnah wal jamaah man yatamassaku bihi wa yu'allimuhu linnas ila taqum rahmatun minhu bi maka mereka senantiasa berpegang teguh pada manhajnya salafus saleh. Mereka mengajari manusia dengan perkara tersebut apa yang ada pada salafus saleh sampai masa, sampai datangnya hari kiamat, sampai tegaknya hari kiamat. Rahmatun minhu bi ibadihi. Ini adalah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ini yang kita kaji pada pertemuan kali ini atas keterbatasan waktu yang ada dan akan digunakan untuk ya kegiatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqamah memberikan kepada kita semuanya iman yang kokoh iman yang kuat tegar di atas manhaj as-salafus hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala Allah taala alam bisawab sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <clears throat>